Pertama-tama saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan hadir bersama ikhwas kalian para tulabul ilmi kemudian kepada para panitia yang selalu mengadakan majelis-majelis ilmu ketahuilah bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah merupakan ibadah Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ibadah itu harus berlandaskan keikhlasan apabila kita ingin setiap langkah kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf terdahulu konsentrasi mereka terhadap amalan hati itu sangat besar. Karena kalau hati seseorang itu makmur dengan tauhid, maka dengan mudah dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, Jadi kelebihan orang yang bermanhaj salaf itu adalah mereka beribadah itu berdasarkan apa? Tumbuh dari kesadaran. Betul-betul dia beramal karena apa? Keikhlasan. Dan itu mujahadah. Membutuhkan apa? Mujahadah. itu nafs. Tapi kalau orang-orang yang di luar daripada manhaj salaf yang belum ya, mengenal agama ini berdasarkan manhaj salaf salih mereka terkadang tergerak itu kalau ada ikrarnya atau ada apa sistem yang membuat sakral cara-cara beribadah mereka. Ya. Tapi kalau manhaj salaf yang menjadikan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sistem. Bukan organisasi yang mempersempit mereka, tetapi betul-betul dikaji Islam yang dipelajari Ini tidak bisa dipisahkan akidah dengan manhaj al-haq. Maka dikaji terus. Kita mempelajari akidah ala manhaji as-salafis salih ridwanullahi alaihi. Maka kalau kita pelajari dari ayat atau surat yang pertama, surat apa? Surat apa? Al-Fatihah kita dapatkan bagaimana ya untayan-untayan tauhid faidah-faidah yang besar dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi berusaha seorang muslim bagaimana bisa lulus dari madrasah Al-Fatihah. Dipelajari. Dibaca dalam solat itu dipahami maknanya. Konsekuensinya. Dia merupakan apa? rukun dalam sholat. Agar kita ketika mendengarkan imam membaca itu, ingat pesan-pesan tauhid yang ada terkandung di dalam. Setelah surat Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Ya. Di awal-awal Allah terangkan tentang Alkitab, Al-Quran yang isinya tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Menjelaskan tentang apa? Tauhid. Kita pelajari. Allah terangkan tentang bagaimana orang-orang munafikun itu. Ya? Yang merendahkan generasi mulia yang ada sepanjang sejarah dalam agama Islam ini para sahabat direndahkan oleh mereka ketika diajak beriman qalu anu'minu kama amanu sufaha bayangkan para sahabat dikatakan orang-orang sufaha mereka yang paling dalam ilmunya paling sedikit bebannya dikatakan sufaha maka kalau ada orang-orang yang kemudian merendahkan orang-orang yang mempelajari akidah dikatakan wah Tidak pernah antum itu akan maju. Ya, antum tidak akan pernah membuat apa namanya kemajuan dalam agama Islam ini. Kalau yang dipelajari akidah terus. Terus antum bagaimana sikapnya? Kita bagaimana? Ya, kita terangkan terus. Sampai mati pun kita akan terus mempelajari. Kenapa? Karena wajib hukumnya. Bagi kaum muslimin memahami akidah terlebih dahulu sebelum perkara yang lain. Sebab dengan ilmu tauhid seseorang akan apa? Memiliki dasar agama yang kuat yang akan menopang tegaknya sebuah amal soleh. Kalau ditanya, sekarang Anda yang mengatakan bahwa kami-kami ini cara beragamanya seperti itu terus ilmu ilmu kajian yang dibahas tauhid la ilaha illallah terus kapan babul jihad dibahas. Hmm? Kita katakan sekarang Anda beramal soleh, asasnya apa? Kita apa namanya berikan al alhamdulillahi rabbil alamin itu tauhid apa yang ada di dalamnya terangkan sampai ayat terakhir dialog Alhamdulillah itu tauhid apa? Kalau Anda katakan Anda sudah mantap akidahnya. Anda katakan ya kita sudah mencukupkan mengambil dari uh, dalil-dalil Al-Qur'an saja, tidak usah kemudian membahas kitab-kitab orang ulama membingungkan umat. Nah, ini syubhat lagi. Oleh karenanya kita mempelajari kalimat at-tauhid la ilaha illallah dengan apa? bimbingan kita para para ulama. Di antaranya kitab Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala yang disegani oleh seluruh dunia yang masih mengembalikan segala perkara problematika hidup mereka kepada ya ahlinya. Yeah. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Kenapa? Karena orang-orang di sana banyak yang menegakkan syariat. Ya. Beragama dengan sebatas apa? Mengusung spanduk-spanduk, tegakkan syariat. Yang dimaksudkan hanya sekedar sebagian saja yang nampak. Ya, rajam, potong tangan, tapi tidak mereka bagi kalau syariat itu dibangun di atas dasar apa? Yang pertama itu adalah landasannya i'tiqadat. Ibadat. Nah, itu harus dipelajari. Dan itu masanya panjang. Maka seorang akan memiliki dasar agama yang kuat yang akan menopang tegaknya sebuah amalan saleh Dan inilah yang dikenal dengan syariat. Yaitu adanya dua bagian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. I'tiqadat, yaitu perkara tauhid dan amaliat ibadah. Maka apabila seorang beramal tanpa dasar ya, amalan atau tanpa dengan dasar tauhid, maka amalnya itu akan sia-sia. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Ya, kita bacakan ayat itu sekarang. Ya, kita ingin enggak diterima amalnya? Kita sama-sama statusnya belajar. Dalam hidup ini tugas kita paling pokok itu utama adalah belajar. Walladhi akhraja akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah, dialah Allah tabaraka taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa. Wa jalalakumus sam'a wal absara wal afidah. la'allakum tashkurun supaya kita itu bersyukur dikasihkan perangkat untuk mendapatkan hidayah itu dalam al-fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan dan engkau murkai diterangkan dalam al-fatihah tersebut apa jalannya orang-orang yang amalnya sia-sia kita tidak ingin amal kita sia-sia. Kita ingin mengisi ya hidup kita ini penuh dengan makna. Itulah orang-orang yang mempelajari akidah. Ya. Salaf di mana mereka ya, mempelajarinya berdasarkan bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Allah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat syirik, niscaya Allah ya akan menghapus ya, Ini saya akan terhapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi dalam surat apa tadi Hah? zumar ayat ayat 65 65 oleh karenanya kita tidak ingin hidup kita ini ya sia-sia kita harus memiliki target. Sekarang kita diberikan target untuk mengkaji syarh tafsir kalimat tauhid jazakallahu khair. Ya. Kita hanya membahas pada hari ini lima lembar saja kalau sempat waktunya. Kita punya target. Di hidup itu harus jelas targetnya. Punya tujuan. mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas kalian sebagai muqaddimah antum harus pahami kuncinya. Ya. Kalau sudah punya kunci kan bisa memasukinya. Pertama adalah makna. Ya, antum tulis di situ makna makna kalimat tauhid. Kemudian setelah makna muqtadha dalam muktaba arkan setelah arkan syurut dan yang terakhir adalah asma kalimatut tauhid Nanti makalahnya untuk penyempurna saya akan bagikan setelah kita selesai dari membahas uh, pembacaan kitab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Su'ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala an ma'na la ilaha illallah antum kasih harokat ya suila syaikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, taala an makna kalimat la ilaha illallah jadi yang dikembalikan pertanyaannya itu kepada ahlinya orang yang betul-betul cerdas yang Allah jadikan sebagai mujaddid pembaharu Masya Allah. Dari mana kita ketahui kecerdasan seseorang itu? Lihat. Ya. Kemampuan untuk istidlal. Nanti kita akan pahami ya. Ada kaidah yang mengatakan nikmat dalil ya. Tentunya dari Al-Qur'an. Kemudian adapun orang-orang yang beristidlal dengan ya dalil juga dari Al-Qur'an tetapi maksudnya adalah maksud yang buruk maka kaidah itu akan disematkan kepadanya nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Sebaik-baik dalil tetapi ya cara pendalilannya apa? keliru. Ya, tapi kalau Syekh Muhammad membuat bab-bab tertentu setelah itu baru qala Allah wa qala Rasul di dalam kitab tauhid. Nanti bisa dibuat silabusnya kajian kitab tauhid itu sampai selesai tapi beberapa asatidah itu saya usulkan seperti itu. Kalau sudah selesai yang eh, apa namanya, yang singkat-singkat ini nanti harus dikaji itu kita bertauhid itu. Jadi di pilah pilah siapa yang membahas ya, pendahuluannya ini terus dibahas. Kita lihat di situ bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan ya istidlal-istidlal yang masya Allah ya, luar biasa. Dan musuh-musuh beliau sangat banyak yang kemudian juga ya ingin menyaingi beliau, ingin kemudian apa? menebarkan kesesatan kebatilan sehingga kebenaran ini ya, lenyap. Tapi apa? Kata Allah tabaraka wa taala yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim. Ya, mereka ingin untuk meredupkan cahaya Allah ini dengan lisan-lisan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggikan. Kalau Allah meninggikan ya kebenaran ini maka tidak ada yang bisa merendahkan. Allah berfirman ya, tentang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa rafa'na laka dzikra." Kami angkat ya, sebut tinggikan penyebutan engkau wahai Muhammad. Dakwah beliau, umat beliau. Ya. Kemudian inna syani'aka wal abtar. dan orang-orang yang mubghid membenci beliau itu akan terputus dari kebaikan. Maka kita terus menyebarkan dakwah yang al-haq ini walaupun kemudian banyak orang-orang yang menentang dakwah ini. Itu sudah dari dulu penentangan itu. Ya. Maka kalau kita tidak mempelajari justru kita yang yang merugi. Ya karena hal batil itu gak pernah berhenti mereka. Siang malam mereka juga menyebarkan kebatilan dari dulu maka ahlul haq harus terus ya, menyebarkan al-haq kebenaran dengan sungguh-sungguh. Baik. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. Ya. Karena inilah ya kalimat yang akan menyelamatkan kita kalimat la ilaha illallah. Yang dahulu orang-orang musyrikin ketika diajak untuk ya, mengucapkan kalimat-kalimat ini apa? Yastakbirun, mereka itu sombong. Wahum yastakbirun. Kenapa mereka sombong? Karena mereka tahu artinya. Kalau mereka mengucapkan ini berarti mereka harus menyem, apa, meninggalkan sesembahan mereka. Berhala-berhala mereka itu ditinggalkan oleh mereka. Biasaan mereka apa? Menyembah berhala. Ada di antara mereka yang ya, di sisi Ka'bah ya, mereka menyembah berhala-berhala. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faliya'budu rabb hadzal bait." Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menampakkan ya kebenaran pada peristiwa apa itu penyerangan Ka'bah pertama kali ketika lahirnya beliau ini tanda-tanda peristiwa apa pada tahun gajah ya. alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil nah kemudian surat-surat yang seperti ini mengingatkan kita bagaimana awal kali beliau itu ya Allah tunjukkan di permukaan bumi ini sebuah tempat ya tempat kelahiran beliau yang dari situlah kemudian terpancar kalimat tauhid kita ambil makna-makna yang kita dengar dari pembacaan juz-juz uh, surat-surat yang singkat dalam juz 30 itu Allah hinakan mereka yang ingin menghancurkan lambang syiar-syiar Islam. Seperti apa? Ulat yang di uh, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Maka kaitannya dengan surat setelahnya. Surat apa? Quraisy. Liila fi Quraisy. Setelah diterangkan dalam surat Al-Fil itu tentang ya karunia yang begitu besar diberikan keamanan kepada mereka dijaga sehingga ya musuh-musuh itu tidak akan bisa kemudian merusak ya kemudian menjadikan mereka itu ya, sirna akan ada terus yang membawa panji-panji Islam ini ya, dari sanalah bermula dari Makkah al Mukarram berapa tahun beliau berdakwah di Makkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 eh, 13 tahun lamanya apakah kemudian beliau ya, dengan gigih ya, tidak ingin memperluas wilayah dakwah beliau tetap beliau ingin bagaimana supaya wilayah dakwah ini tersebar kemana beliau hijrah ke ah hijrah ke Madinah apa yang dilakukan pertama kali apakah peperangan bagi mereka-mereka yang mengatakan kapan kita jihad membahas babul jihad eh, kita sedang membahas babul jihad ini jihad fitolabil ilm Lalu kemudian anda mengatakan belajar-belajar seperti itu tidak ada hasilnya. Siapa yang mengatakan demikian? Justru keberkahan negeri ini ketika ada sekelompok eh, umat ini yang terus mempertahankan akidah mereka. Eh? Maka ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tunjukkan dalam surat Al Quraisy li ila fi Quraisy ni ila fi imrih la tashita iwas saif fal yabudu rabb hadal bait. Setelah Allah terangkan bagaimana kemudian kenikmatan yang mereka dapatkan dijaga rumah Baitullah itu pada musim musim dingin mereka mengadakan perjalanan untuk berdagang ke negeri Yaman musim panas mereka ke Syam Allah tampakkan nikmat karena dua surat ini berkaitan فَلْيَعْبُدُ Rabb هَذَا bait Maka hendaknya mereka itu menyembah Rob hadal bait. Bayangkan perintah. Sebagaimana perintah pertama yang dalam Al-Qur'an adalah ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum Orang sedang mempelajari bagaimana ya cara beribadah supaya ibadahnya itu tidak sia-sia. Lalu kenapa mereka dikatakan orang-orang yang ya kajiannya monoton, kajiannya ya, tidak membahas masalah-masalah yang penting dalam agama. Kita sedang berjihad hakikatnya. Jihad yang sesungguhnya itu bagaimana kemudian kita ya mempelajari agama ini mengamalkan dalam keseharian kita. Ya. Ini jamaah sekalian. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ at'amahum Min ju'i Wa amanahum Min Khawf. ini di negeri kita aja mau makan apa Jadi sekitar kita ini kan kompleks apa namanya eh, para petani lingkungan para petani. Tanam apa saja Allah berikan kepada kita, masya Allah. Berikan makanan kepada kita. Sehingga tidak ada yang mati kelaparan. Wa amanahu min khawf. Dijaga dari ya, ketakutan. Dan itu janji Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu wa salihat beriman dan beramal saleh minkum. Itu dicatat dalam surat An-Nur ayat 55 sebagai muqaddimah. Kenapa kita harus mempelajari akidah ini? Kenapa? Karena kita ingin ya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita pesimis, terlalu ditakut-takuti oleh ya bisikan-bisikan, oh nanti kita kalah, kita ini, kita Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita ini orang yang mempelajari akidah, ya, mengkaji Islam. Kita beriman kepada Al-Qur'an. Allah mengatakan wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus salihati minkum لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم dalam surat An-Nur ayat yang ke-55 ya, surat yang ke-24 kalau kita ingin Islam ini kemudian tampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Solusinya adalah kita mempelajari sungguh-sungguh agar bagaimana keimanan kita ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ya, ada dalam hati kita. Ini ujian. Karena banyak sekali bisikan-bisikan yang menjadikan orang itu terfitnah dan kemudian wal kembali kepada kekufuran. Ini saya ulangi ayatnya dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa salihat. Dan Allah tabaraka wa taala telah berjanji ya kepada ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh iman dan amal saleh yang merupakan tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, dinul haq itu apa? Hah? Bil huda. Apa wal huda? Al ilmun nafi. Huda itu artinya ya petunjuk. Ya, dimaksudkan di sini adalah al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq maksudnya apa? Al-amalus salih, ilmu dan amal. Kalau kemudian digabungkan ini, itu yang lebih dominan di tubuh kaum muslimin, maka niscaya Allah akan ya, menampakkan Islam ini dari agama-agama yang lain. Tapi kalau kemudian hukum-hukum Allah kita saksikan di kanan kiri kita ya, belum diterapkan di pasar kita, kemudian di sekolah kita, ya, di masjid kita, hukum-hukum Allah ini tidak diterapkan. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa kemudian ya, melemah keimanan kita? Justru dengan kita mengkaji ini agar memperkuat keimanan kita. Harus bangkit dengan mengkaji. Solusinya adalah itu. Langkah konkret bagaimana kemudian kita mendapatkan kejayaan Islam ya dengan tolabul ilmi yang seperti ini. Mempelajari Islam. Ya. Karena ini janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala ini janji yang pertama. Allah akan memberikan kepada mereka apa? Hmm? Akan diwariskan kepada mereka itu apa? Kekuasaan. Di atas muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka sudah berkuasa. Orang-orang saleh akan diwariskan kepada mereka ya, bumi ini. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi lahum. Janji yang kedua, Allah akan mantapkan ya, mereka dengan agama mereka yang diridai Allah, agama Islam. Gimana orang-orang yang mengkaji Islam dikatakan ya justru mereka itu orang-orang yang terbelakang, nggak bisa. Persis dengan perkataan orang-orang munafik dalam ayat yang ketiga 13 dalam surat Al-Baqarah itu. Dalam ayat yang lain yang mengatakan ya orang-orang beriman itu apa? Hmm? Mereka tertipu dengan agama mereka. Wa idza marru bihim qalu inna haula'i Mereka itu orang-orang tersesat. Dia katakan dialamatkan sesat itu kepada orang-orang beriman, orang yang mengkaji agama ini. Ya. Itu hal yang biasa. Mereka ingin ya, meredupkan agama Allah. Ketika kita sudah mengkaji Islam dengan kafa, ya, kajian yang seperti ini kita harus semakin kokoh. Ya. Tinggalkan orang-orang yang suka merendahkan itu kebiasaan orang-orang munafik dahulu yang mengatakan kepada generasi terbaik umat ini sebagai orang-orang yang sufah, orang-orang sufah Padahal orang yang paling dalam ilmunya yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya. Para sahabat. Ya. Dan Allah berikan kejayaan kepada mereka. Karena agama yang Allah ridhoi. Ya. Inna dina indallahi islam. Karena kuatnya akidah mereka itu. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah tabaraka ta'ala akan membalikkan kondisi mereka yang tadinya mereka dalam keadaan takut ya kemudian mereka ya menjadi orang-orang yang merasa aman sentosa apa syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a ini yang sedang kita pelajari syaratnya mereka beribadah kepadaku kata Allah dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga bisa enggak kira-kira dia terlepas dari kesirikan? dari jerat-jerat kesirikan yang sangat ya, tipis. Ya. Kalau orang nggak bilang ilmu nggak bisa. Sekarang kita katakan orang-orang yang istighosah kepada Nabi. Dari dari mana kemudian mereka ya, mengatakan boleh? Hah? Siapa yang bisa jawab? Apa syubhatnya mereka? Di antaranya apa? Rasul kan masih hidup. Kata mereka. Ada di makalah ini saya berikan contoh saja. Ya. Jadi kita mempelajari pada hari ini makna muqtada arkan syurut asma la ilaha illallah lima ini kita kaji terus supaya kita tidak termakan oleh syubhat. Ya. Karena sangat kuat dia kan sering berdalil itu Ustadz si Fulan itu Ustadz. Mantap pendalilannya juga. Sekarang kan orang ber, beragama itu dengan apa? Dengan YouTube-YouTube itu. Madrasah ya kalau kata sebagian asatidah itu. Dari situ. Dari belajar. Ya kata para ulama kita manfaatkan fasilitas yang ada itu untuk menyebarkan al-haq. Nah ini dia bungkus. Kebatilan itu seperti al-haq. Ini yang butuh ilmu. Kalau nggak membaca karya-karya para ulama seperti ini, kita termakan oleh syubhat mereka. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini tentang ya sufiyah. Kapan tasawuf itu ada kemudian? Murji'ah disebutkan juga dalam lima lembar yang saya baca ini yang diamanahkan kepada saya. Artinya para ulama jelaskan kepada umat ini ada kelompok-kelompok yang menyesatkan umat. Makanya kita kembali ke Al-Fatihah tadi. Diterangkan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ini ayatnya ya, mujmal tafsilnya di mana? Tafsil perinciannya di ayat yang lain. Siapa mereka? Ya, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Empat ini yang selalu kita minta dalam sholat kita. Ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah orang Yahud dan yang semisal dengan mereka itu. Dan orang-orang disesatkan orang-orang Nasrani. Ini yang kita kita pelajari, yang kita minta kepada Allah. Ya, maka kalau ingin mendapatkan kemenangan, kita akan ya tentunya harus bermujahadah. Sebagaimana dahulu Rasul, apakah beliau santai-santai sampai dilempari batu beliau dakwah ke Taif, bercucuran darah. Kita belum seberapa di Indonesia ini mana-mana kita dakwah, mudah kita mengadakan pengajian, dialog, diskusi. Maka kita mantapkan ya, asas yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah makna la ilaha illallah, muqtadanya. Kemudian apa? Rukun-rukunnya lalu surut sama makna eh, apa? asma. Baik. Ketika beliau ditanya tentang la ilaha illallah fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu liat para ulama. Hah? Jawabannya apa? I'lam rahimakallahu ta'ala. Kenapa? Karena para ulama itu, mereka itu mencintai umat ini ya, karena urusan negeri akhirat. Tapi kalau orang tua kita terkadang ya, cinta kepada kita karena lantaran apa urusan duniawi yang sifatnya itu temporal sesaat saja. Tapi kalau para ulama sayang kepada umat ini karena urusan negeri akhirat, maka selalu didoakan kita oleh para ulama. Nah, kalau kita nggak baca kitab-kitab para ulama, ya, bagaimana kita mengetahui? Disuruh ilmu dulu oleh beliau. I'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami bahwasanya ketahuilah ya semoga Allah merahmati engkau bahwasanya kalimat ini adalah kalimat pembeda antara kekufuran dan Islam nah ini pembedanya kalau sudah kita tahu Berarti harus kita pelajari, jangan bosan mempelajari. Bagaimana caranya? Surat-surat pendek itu ya ketika dibaca oleh imam kita hadirkan makna-makna ya yang terkandung dalam surat-surat pendek tersebut. Makna-makna la ilaha illallah itu banyak. Kalau kita mau rajin mempelajari tafsirnya, ya dibaca, dikembalikan lagi kepada penjelasan para ulama, Ketika kita witir misalkan baca Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Bukan dibaca sambil ngantuk itu, tapi perenungan yang dalam. Kenapa kemudian diperintahkan membaca setelah kita tawaf? Ya, membaca dua itu, surat itu. Dibaca artinya, menghadirkan ya, kekuatan tauhid bagi seorang mukmin. Nah, ini penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, kalimatu la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifah 'ala lisan. Wa hiya 'azimatun fil mizan. Masyaallah. Lihat kata-kata para ulama jemaah sekalian ya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung namun ia ringan di lisan kita kita bersepeda, kita menyuluh, men, apa, menuju ladang, ya, kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan dilagu-lagukan, ya. Ini ada konsekuensinya, ada muktobaknya, ya. ada rukun dan syarat-syaratnya, ada ada apa makna-maknanya yang dalam. Jadi kalimat ini sangat agung ya dan sangat besar. Fil mizan mizan itu timbangan, timbangan ya, mizan. Lianha fil haqiqati hiya madmunul Islam karena hakikatnya inilah ya Islam mencakup Islam itu sendiri. Madmun itu mencakup. Ya. Walakin hadhil kalimatu laysat mujarrad lafzin bal laha ma'na wa laha muqtada. Ini poin yang pertama sama yang kedua yang saya sebutkan. Walaha arkan yang ketiga, walaha syurut dan ada syarat-syaratnya la budda min ma'rifati harus mengetahuinya. Walau kana al-qasd mujarrad al-lafzi biha sara kullu man yaquluha musliman. Kalau sekedar ya maksud melafazkan mujarrad itu hanya sekedar talaffuz Ya, talafuz itu ini. La ilaha illallah. Tapi tidak ada perenungan makna. Ya. Tidak menghadirkan la ilaha itu apa? Sebagai nafi. Illallah sebagai isbat. Ya. Maka kalau sekedar ucapan di lisan saja, maka sungguh orang yang mengucapkannya sudah menjadi seorang muslim musliman li'annahu sahlun an yaqula la ilaha illallah Sahul sahula an yaqula la ilaha karena seorang itu mudah mengucapkan la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an maka dia menjadi seorang muslim sekalipun dia belum melakukan apa-apa ya fahadhihi kalimatun 'azimatun walakin laha ma'na tapi ingat bahwa ini kalimat yang sangat agung ada maknanya walaha muqtad ada konsekuensinya walaha arkanun dan juga ada rukun-rukunnya walaha syurutun ada syarat-syaratnya la budda min tahqiqiha harus ya direalisasikan tahqiq itu direalisasikan walihada fa innaha la tanfa'u illa ma wujudi hadhil madhkurati maka tidak akan mendatangkan manfaat ya hingga kita menggabungkan semua yang sudah disebutkan tadi ya apa makna, muqtada, arkan, syurut dan asma. Ya. Ahsantum. Barakallahu fikum. Wa hadhil kalimatu laha asma'un dan kalimat-kalimat ini memiliki nama-nama minha annaha kalimatul ikhlas. Poin yang kelima ini. Nama-nama tadi itu. Makna annaha kalimatul ikhlas. Liannaha tanfis syirka billahi azza wajal karena dia menafikan tanfi itu menafikan nanti kalau kecepatan antum sampaikan ke anak wa tusbitul ibadata lillah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah azza wajal waliha walidzalik summiyat kalimatul ikhlasi ai ikhlasut tauhid maka dinamakan kalimat tauhid Kalimat ikhlas itu kalimat tauhid. Wa ikhlasul ibadati wa tajannub asyirka billah dan meniadakan asyirik billah azza wajal. Wa tusamma kalimat taqwa wa tusamma kalimatul ikhlas kalimat taqwa Dinamakan juga kalimat taqwa. Iya. Maka penamaan yang kedua apa? Kalimatut taqwa. Sekarang kita membutuhkan dalil dalam surat al fatih ayat yang ke-20 26 Izja'ala alladhina kafaru Lihat ahlu Sunnah. Ya. Menyebutkan sesuatu definisi ada dalilnya. Karena memang cara mereka beragama itu dibangun di atas dalil. Kaidahnya ingat. Kaidahnya apa? Ya. I'taqid. Ya, kaidahnya istadil summa taqid. Afwan, kaidah yang benar itu istadil summa taqid. Wala ta'taqid summa istadil fatadillah. فمن ترك الدليل فقد ضل السبيل استدل engkau berdalil terlebih dahulu di dalam memahami agama ini kita butuhkan dalil mana dalil summa taqid kemudian yakini ya wala taqid summa istadil jangan kemudian dibalik ya apa mengamalkan terlebih dahulu baru mencari pembenarannya maka ketika Disebutkan di antara nama ini adalah kalimatut taqwa. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, "Id ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah." فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka yaitu kesombongan apa jahiliyah hamiyatul jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu Ya. Artinya Allah turunkan dengan kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah apa? Sakinah. Ya. Mendatangkan sakinah. Wa kalimatu taqwa hiya la ilaha illallah li'annaha taqi man qalaha. Karena dia apa? Menyelamatkan membentengi orang yang mengucapkan mukhlisan lillahi dengar benar ikhlas jadi melindungi ya. orang-orang yang mengucapkannya tapi dengan syarat dengan betul-betul ikhlas mukhlishan lillahi azza wajalla taqiyahu minan nar melindungi dari dari nar dari api wali annaha taqtadil a'mal al bir karena juga konsekuensinya adalah apa ya mencakup perbuatan-perbuatan kebaikan Lianna taqwa hiya a'malul birri wa ta'at. Karena ketakwaan itu adalah apa? Selalu ya beramal kebaikan dan ketaatan. Jadi kalau orang-orang yang kemudian menyia-nyiakan hidupnya, Allah tampakkan baginya siksa saat ya menjelang wafatnya mereka dalam keadaan apa? dalam keadaan takut. Dia minta agar apa? Rabbirji'uni. Ya Rabb kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarat. Ya. Aku ingin beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Jadi yang ada tinggal penyesalan. Nah, maka orang-orang yang bertakwa tidak akan menyia-nyiakan waktunya, amal-amalnya ya dengan sia-sia tapi bagaimana berupaya amalan itu ber, berlandaskan kalimat at-tauhid. Hadil kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wa ta'ah fahiyya kalimatu taqwa. Wa aydan, selanjutnya hiya al-urwatul wusqa. Penamaan yang berikutnya urwatul wusqa dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah tabaraka wa taala berfirman ini ayat yang sering kemudian dibacakan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim insyaallah itu dihafal kemudian direnungi ya. makna-maknanya kemudian konsekuensinya syarat-syaratnya kemudian rukun-rukunnya agar kita menjadi orang yang muwahhid seorang yang muwahhid ya tentu cobaannya dalam hidup ini sangatlah sangatlah berat. Semakin tinggi ya keimanan seseorang semakin apa? kuat ujiannya. Dan seseorang itu diuji ya sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah. Kalau dia ber, ber, beragama ini biasa-biasa saja, ya maka ujiannya juga biasa-biasa saja. Ujiannya berat. Orang yang mau istiqomah itu ujiannya berat. maka dia membutuhkan ilmu. Ilmunya harus lebih dominan. Jangan sampai kemudian ya, penyebaran ilmu ini kalah dengan penyebaran fitnah. Seiring berjalannya semaraknya pengajian-pengajian juga fitnah-fitnah itu semakin semakin banyak. Maka ya harus ilmu itu lebih dominan daripada fitnah yang tersebar. Fa may yakfur bit-taghut. Allah tabaraka wa taala Barang siapa yang itu ya. Yang benar itu ayatnya adalah 257 dibenarkan itu. Bukan 256. Fama yakfur bitaghut. 256. Hmm? 257? Hmm? Di, di situ berapa? Di Al-Quran 256 atau 257 musab antum? 25? 256 juga? Iya. Iya. 256 kayaknya sahih Allah tabaraka wa taala berfirman la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu alim nah di sini disebutkan di sini potongan ayatnya "Famayak yakfur bitagut dari awal ya Allah berfirman la ikraha fid din tidak ada paksaan dalam menganut agama ya. faman yakfur bitagut dan barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah di dalam uh, salah satu usul disebutkan tiga prinsip utama itu disebutkan tawud ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Barang siapa yang ingkar kepada tawud dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, kalau orang kemudian orang-orang eh, liberal mengambil potongan yang pertama ya la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghaib diambil dijadikan apa sebagai dalil untuk membenarkan apa kebatilan mereka la ikraha fid din ini enggak dibahas ayat-ayat setelahnya itu tidak dibahas makanya di dalam lembaran ini yang akan kita baca bagaimana kemudian ya seorang mukmin itu ber, berdalil dengan cara yang benar. Tidaklah kesesatan yang tersebar, fitnah kemudian apa namanya eh, kebatilan itu tersebar, melainkan karena apa? Istidlalnya. Maka kaidah yang sudah saya sebutkan di mukadimah tadi, nikmat dalil wabi sal istidlal, sebaik-baik dalil dan ya seburuk-buruk cara pendalilan. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak tapi maksudnya apa? Digiring kepada apa? Yang batil sebagaimana ketika siapa yang mendebat orang Khawarij? Hah? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Jadi orang-orang yang sesat itu didebat supaya mereka mau mengikuti kebenaran. Tapi syaratnya apa? Berilmu dulu. Sekarang ini ya, ilmunya belum ada sudah ngajak debat. apa yang ilmu yang dia miliki yang sedikit itu dipaparkan semua. Sedangkan ahlul batin liatin aja. Hmm, cuman sekedar itu ilmu kamu. Setelah itu diajak baca kitab. Oh, saatnya nggak bisa baca kitab. Habis. Karena ini semakin ya, semakin apa? nampak di permukaan. Hanya belajar, sungguh-sungguh kita sama-sama belajar sekarang ini bagaimana supaya kita menjelaskan al-haq Dibaca dari awal ayatnya la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. La ilaha illallah. Ini cuma dia berdalil dengan la ikraha fiddin. Atau dengan yang paling sering dibawakan dalil dalam surat Al-Kahfi itu wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal enggak dibaca qul haqq min rabbikum Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa yumin wa man yakfur. Yang dibaca cuma faman syaa yumin wa man syaa yakfur Baca lanjutannya, inna atadna lizzalimina naron ahata bihim suradiquha. Ini orang-orang yang zalim mereka itu. Tugasnya kerjaannya memotong-motong ayat. Karena mereka sudah ya cara beragamanya itu dibangun di atas kebatilan maka bagaimana supaya membungkus kebatilan ini dengan dalil? Ya. Keyakinannya sudah ada, keyakinan kebatilan itu, keyakinan yang dibangun di atas dasar ya kebatilan. Maka cari pembenaran dari dalil. Sedangkan ahlus sunnah istadil summa taqid. Datangkan dalilnya dulu. Bagaimana pemahaman dalilnya itu? Ya, maka beliau jelaskan nanti di, di kitab ini. Itu e, makna daripada al-urwatul wusqa. Ya, Yakfur bit-taghut wa yu'min billah hadha huwa makna la ilaha illallah annahu yakfur bit-taghut hadha huwa makna la ilaha. Nah ini. Sebagai apa di sini? La ilaha ini. Hah? Nafyun yang menafikan la ilaha. Masuk ke apa ini? Apa? pada rukun. Rukun yang pertama itu adalah nafyu. Wa yu'min billah. Hadza mana illallah ya, sebagai apa di sini? Isbat. Jadi dikosongkan dulu ibarat gelas itu dikosongkan sebelum diisi. Seperti itu bagaimana kita mentarbiah generasi ini ya. hal-hal yang bisa merusak dikikis dan itu butuh pergerakan dakwah seperti ini. Kajian-kajian, jangan berhenti kajian kita. Ini luar biasa, berkah. Ya. Ini akan mendatangkan apa? Ini menjadi saksi di hadapan Allah. Lembaran-lembaran yang dipelajari, dikaji terus. Kita nggak punya kitab aslinya, kita fotokopi. فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وهو مقتضى لا إله إلا الله ولذلك سميت العروة الوثقى inilah konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah wa aidan hiya kalimat وهي كما قال الشيخ الفارق بين الكفر والإسلام فمن قالها عالما بمعناها عاملا jadi enggak sekedar aliman saja ya, tapi amilan amilan bimuqtada sara musliman waman aba aba itu enggan waman aba barang siapa yang enggan ya an yaqulaha untuk mengucapkannya au qalaha atau dia mengucapkan walakin lam ya'lam maknaha tapi tidak mengetahui lam itu tidak lam ya'lam bukan lam ya'lama atau ya'lami tapi lam ya'lam maknaha disukunkan atau qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha lam yakun musliman hatta ya'rifa bukan ya'rifu ya ya'rifa karena ada huruf hatta antum baca kitab setiapnya ada hatta setelahnya pasti kalau fi'il mudhari pasti ya'rifa Itu sudah rumusnya begitu dari sononya, dari nenek moyang mereka. Ya Arifa bukan Ya Arifu. Kalau antum baca Ya Arifu diketawa ya antum. Nah, ini buat buat apa? Grammar baru dia dalam ilmu nahu. Hatta Ya ya'rifa maknaha wa ya'malu bi muqtadaha zahiran wa batina. Masya Allah. Perkataan ulama itu kalau kita pelajari, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, itu nikmat. Dibaca pelan-pelan aja ini mukjizat ya ikhwan. Ini mukjizat dibaca. Apalagi fotokopinya ini kayaknya kurang besar ini. Sudah cukup insyaallah. Kalau kitab anak nggak besar, kecil. Tapi ini masya Allah terang beneran, bukan kitab kuning lagi. Elana masih kitab kuning. Ya, sudah kitab ada pemutihan. <clears throat> Zahiran wa batinan, masya Allah harus lahir batin, zahir batin harus pelajari maknanya itu. Apa kita tidak kasihan kalau lihat orang itu jamaah cuma bisa la ilaha illallah la muter-muter sampai semaput itu itu nggak hanya di Indonesia di, di belahan dunia Islam lainnya di Afrika itu banyak yang seperti itu kita yang belajar akidah itu masya Allah ini karena yang besar Allah selamatkan kita Allah berikan hidayah kita mau kembali kepada penjelasan para ulama itu karena kita mau belajar. Dan itu adalah merupakan nikmat yang besar yang harus kita pelajari. Kita pelihara nikmat itu, disyukuri. Bisa mempelajari Islam ini dengan bimbingan para ulama, kita bacakan kitab-kitab mereka. Kata Syekh Saleh Fauzan Hafizullah, "Hadhihi asma'u la ilaha illallah li. Hadhihi asma'u li la ilaha illallah." Itu sebelum kurung itu ada lam itu. Inilah nama-nama ya, la ilaha illallah kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wus, wusqa. Iya. Jadi kalau kita mendengar dibaca dalam Al-Quran sesuai dengan dalil yang kita sebutkan tadi, kita ingat bahwa la ilaha illallah ini punya makna, punya muqtada, punya arkan, punya syurut, punya asma, ya. Itu diingat lima ini. Al kalimatul fasilatu bainal kufri wal islam, kalimat pembeda ya antara kekufuran dan Islam. لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة karena betapa banyak ya orang-orang yang tidak memperhatikan konsekuensi daripada kalimat ini ma'annahum yuksiruna minan nutqi biha padahal apa mereka itu banyak sekali sering mengucapkannya ya la ilaha illallah ya wa zikrillahi biha dan menyebutkan menyebut Allah itu dengan la ilaha illallah. Seperti apa kata beliau kas sufiyah orang-orang sufi. Manhajnya, agamanya, billahnya itu sufi. mutasawif kalau orangnya mutasawif. Seperti kita ya, orang yang mentauhidkan Allah apa? Muah, muwahhid. Sufiya, mutasawwif At-tasawwuf Ya, Sufiya, Ya, awalnya Pertama kali muncul Di di mana? Basrah Di Irak Setelah generasi para sahabat Di zaman Nabi Zaman sahabat generasi Ya tiga generasi ya, keemasan Islam nggak ada Yang mengenal sufi itu nggak ada dinisbatkan kepada mereka-mereka yang apa kusut ya bajunya kemudian dari lisannya sering menyebutkan zikir-zikir ya. Ini orang-orang kita tetap apa namanya itu kadang merasa yakin. Kalau ditanya, ya, ada yang pernah ditanya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana ilmu? Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Ada Rasul sudah meninggal Allah Rasul katanya. Kita yang sudah belajar mengetahui Allah alam. Kalau oh, ditanya suatu ilmu kita tidak tahu. Kalau mereka Allah wa Rasuluhu. Karena mereka masih menganggap Nabi hidup di alam kubur. Ya? Lalu kita katakan. Kita kemanakan firman Allah Tabaraka wa ta'ala. Innaka mayitun. Wa innahum mayitun. Innaka. Domir kaf itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah mengatakan Inna wahai Muhammad sungguhnya engkau itu mati. Wa innahum mayitun dan mereka pun juga akan mati. Tentu ya, kehidupan alam barzakh itu ya, kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ketika ada yang menyampaikan salam kepada beliau Allah kembalikan ruhnya tapi tidak tetap ruh itu sebagaimana ya kehidupan duniawi ya Oh, kita aja hidup di dalam rahim ibu kita, apa mau disamakan dengan kehidupan dunia kita? Ini baru sama-sama di dunia. Kenapa kita menyamakan kehidupan ya di alam barzah itu dengan kehidupan di dunia ini? Maka suka mereka itu menceritakan cerita-cerita khurafat-khurafat ya. Itu cara beragamanya dengan mimpi-mimpi. Jadi jangan antum, wah saya habis mimpi semalam. Cari takwilnya datang ke ustadz ustadz tanya ini kira-kira takwilnya apa ustadz? Ya? Saya habis mimpi begini begini. Ya. Antum ikut cara-cara orang-orang yang ya, disebutkan para ulama mereka itu dengan mimpi-mimpi yang seperti itu. Kalau memang itu mengandung apa? Ya, banyak orang kemudian menjadikan itu sebagai dasar cara beragamanya dengan mimpi-mimpi itu. Karena kalau orang suki seperti itu kisah-kisah ya, batilnya diceritakan sebagai asas fondasi mereka beragama itu orang-orang sufi falahum awradu sabahiyatin wa masaiyah fiha la ilaha illallah alaful marrat mereka punya wirid aurat itu jamak dari wirdun lahum awradu ya, Sobahiyatin untuk dibaca pada pagi hari dan masaiyatin pada sore hari. Fiha la ilaha illallah. Eh, sama, kita juga ada eh, apa itu wirid pagi petang ya. Apa yang bedanya? Ya. Tata caranya yang ber, ber, berbeda sama keyakinan yang ada dalam diri seseorang. Kalau dia metodenya adalah kembali kepada penjelasan para ulama sunnah, maka metodenya sesuai yang dibimbingkan oleh ya mereka ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau kemudian itu berdasarkan keyakinan yang di mana mereka tumbuh sejak kecil, kan orang-orang itu sebagai, sebagai apa? Sebagai korban saja kebanyakan. Orang-orang awam itu kan ikut-ikutan cara beragama. Kenapa? Karena nggak mau mengkaji, nggak mau belajar kitab. Alasannya berat, saya belum bisa. Enggak. Kita insya Allah kalau belajar Allah mudahkan. Apalagi bahasa Arab itu bahasa mukjizat, bahasa Al-Qur'an. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri kata Allah kami telah mudahkan Al-Qur'an itu ya tentu kemudahan datang bagi orang yang mencari kemudahan, dimudahkan jalan. Masa kita belajar terus kemudian tidak bisa mempelajari ya, penjelasan-penjelasan ya, para ulama. Insya Allah kalau kita belajar sungguh-sungguh Allah akan ya mengirim ya, orang-orang yang bisa menjelaskan agama kepada kita dengan ya melalui penjelasan para ulama. Walakinnahum yad'una ghairallah akan tetapi mereka itu menyeru selain Allah. Fahiya la tufiduhum syai'a. Itu enggak akan mendatangkan ya manfaat sedikit pun juga. Jadi ucapan-ucapan atau wirid-wiridnya itu ya habaan mansura. Berterbangan begitu saja bagaikan anai-anai yang berterbangan. Kita nggak mau amalan kita sia-sia. Ya. Liannahum lam ya'malu muqtadaha karena mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Fahum yaqulunaha wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha. Dan mereka itu meng, yaqulun mengucapkannya, membacanya dalam wirid-wirid mereka dan ulang-ulang ya, diulang-ulang oleh mereka. Walakin yad'una al-mauta, tetapi mereka menyeru kepada orang yang mati. Hmm? Mana antum? Lihat orang yang minta-minta di Abrihah itu pekuburan yang di, didirikan di atasnya apa e, bangunan ya di tembok dikasih kain-kain yang itu bah sekiranya biaya membangun kubur sama e, hiasan kubur itu dinilaikan uang itu lumayan ya. bisa tambah lauk santri Ibnu Abbas itu tapi sayangnya dimasukkan apa? Dibuat-buat acara yang sia-sia seperti itu. Dan itu orang-orang yang berduit. Hmm. Pernah ada seorang mualaf yang datang. Ya, bawa aku juga dia. Semoga Allah berkahi ini usaha yang seperti ini, masya Allah. Lebih barik. Ya. Tapi jangan dibawa ke makam ya. Ditaruh di sisi kubur katanya. Di Solo itu ada katanya. Ya, banyak pengakuan-pengakuan seperti itu. Saya pun ikut Ustaz sebelum saya tahu katanya dimasukkan, direbutkan itu di, diperebutkan air-air yang seperti itu, di sisi makam itu. Dibawa ke rumahnya. Padahal ini mualaf nggak tahu apa-apa, nggak tahu kamus keberkahan itu apa gitu. Tapi di, katanya saya pernah jadi orang yang merebutkan air di sisi makam itu. Masya Allah. Ini adalah perbuatan yang ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya karena ya menjerumuskan kepada kemusyrikan, perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ini nyatanya mereka minta kepada orang-orang yang sudah mati. Al-mauta itu orang-orang yang sudah mati. Wa yastaghithuna bil maqburin dan mereka itu beristighosah dengan orang-orang yang sudah dikubur. wa yuti'una masyayikha at-turuqi dan mereka itu mentaati syekh-syekh sahibut apa torikot kalau kita lihat eh, sekilas dari belahan dunia Islam orang-orang yang datang ke Masjidil Haram itu karena itu disiplin atau cara beragamanya itu saya pernah juga ketemu dengan orang yang dari dari mana itu ya. Jadi di dalam e, tasnya itu saya kira pakaian, ternyata gulungan biji tasbih dari dari dari kayu itu yang di Masya Allah itu kayak rengge ikan itu loh. Saya bilang ini orang mau ngapain nih? Kita lagi tahsin di Masjidil Haram ini mengeluarkan tasnya, kirain kita mau direngge gitu. Ternyata dihitung satu-satu. Dihitung sampai capek. Nanti gantian sama yang di sampingnya lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita prihatin akhirnya ditegur sama uh, orang yang tugas membersihkan mushaf itu. Tapi pakai bahasa dia juga. Tetap dia nggak terima dan pergi gitu itu sampai dibungkus pakai surban itu tetap menghitungnya sampai capek sampai kita tahsin selesai berapa orang tuh masih masih sampai dia puyeng sampai capek pokoknya bagaimana supaya satu tas itu satu itu semua di, di, di ini semua dihitung itu. kenapa itulah kalau kemudian beragama berdasarkan kebodohan itu capek kemudian nggak ada hasilnya sia-sia mana Amilah amalan laisa alaihi amruna fahuwa Rodun hadis yang keberapa dalam hadis arba'in Nawawiyah? Hah? Hadis yang ke keempat atau yang kelima? Hah? Dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi, istri beliau, man ahdath di amrina hada. Mengadakan sesuatu yang baru. Ya, itulah kita prihatin bagaimana supaya kita jelaskan kepada mereka. Hadis itu merupakan pondasi agama itu. Hadis yang keberapa? Hah? Antum lihat lima ini rukun Islam ini loh. Gampang menghafalkan lima. Oh berarti man ahdatsa fi amrina hadza. Ah, ma laisa minhu fahuwa Rodun, kita nggak mau tertolak amalan kita. Ya, ibarat orang sudah membangun dari pagi dia bangun rumah itu, eh sore harinya dihancurkan lagi. Ini kan kata orang, waduh, orang kayak ada sesuatu ini. Ya. Karena apa? Karena nggak tahu kalau kesia siaan ya yang dia lakukan itu berdampak buruk sesungguhnya menyia menyia-nyiakan waktu dan ya tidak mendapatkan sedikit pun juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beribadah sesuai dengan kebodohan. Tentang istighosah ini terhadap eh, kubur ini kan juga subhat yang kuat. Saya ambilkan contoh di makalah ini nanti malam saya kasihkan kepada jamaah sekalian. Di mana ketika uh, eh, Imam Malik ya. ini, ini salah satu riwayat ya yang jelas kedustaan yang dinisbatkan kepada Imam Malik ketika beliau e, mendebat e, Abu Ja'far Al-Mansur Amirul Mukminin Nanti kita akan sebutkan ya. Karena ini masih banyak kita belum mendapatkan eh, khawatir tidak selesai amanah lima lembar ini. Nanti yang jelas antum tandai ini bagaimana subhat itu istighosah bil kubur ini supaya kita bisa menjawab ya, supaya kita bisa menjawab menjelaskan kepada Jangan kita mengatakan itu syirik itu ya, itu sudah jelas kesyirikannya, tapi kita bagaimana bisa berdialog dengan argumentasi yang jelas ya, menjelaskan mengemukakan penjelasan para ulama. Ya kita menukil saja menjelaskan kepada eh, kaum muslimin saudara kita bahwa itu adalah merupakan ya, keyakinan yang dibangun berdasarkan cerita-cerita yang dusta, cerita yang batil. Kenapa? Hmm. Ya, karena mereka itu lebih taat kepada guru-guru tarikot-tarikot mereka. Alladzina yusyarri'una lahum ibadat lam yusyarri' lam yusyarri'ha Allahu wala rasuluhu. Ya. Lebih taat kepada guru-guru tarikot daripada apa? syariat yang telah Allah dan Rasulnya ya berikan dan turunkan kepada umat manusia. Fala yatalaqqawna at-tashri'ah فلا يتلقون التشريع عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يتلقونه عن مشايخهم فهؤلاء يكثرون النطق بلا إله إلا الله صباحا ومساء ما شاء الله هباء منثورا سياسيا ولا يغني عنهم نطقهم بها شيئا maka ucapan itu nggak akan mendatangkan sesuatu pun kepada mereka. Wala yufiduhum syai' enggak datangkan apa? manfaat. Wa minas sufiyati la man la yantiqu biha kamilatan. Dan di antara orang-orang sufi juga ada yang tidak menyebutkannya, mengucapkannya secara sempurna. Maksudnya apa? Tidak menyebutkan secara sempurna bagaimana? Hah? Iya. Bagaimana? Antum bisa mencontohkan kayak pernah melakukan ya? Hah? Ya seperti itu yang dilakukan yang saya temui di Masjidil Haram itu, masya Allah. Ini ngapain gitu? Ya, iya, sudah jelas-jelasnya menghalangi orang yang tahsin ya, karena keberadaan mereka itu. Ya, semoga Allah mengurangi jumlah mereka atau justru membuat mereka itu sirna ya karena jelas-jelas di Masjidil Haram melakukan yang seperti itu karena apa? Semoga karena kebodohan. Ya. Nah, jadi nggak jelas menyebutkan tidak secara sempurna seperti itu. Wahaula yaz'umun yaz eh, wahaula bizamihim annahum saru khawasul khawasi. Iya. Jadi dengan za'am itu beranggapan. Za'am. Ya. Dengan menyebutkan separuh itu nggak sempurna penyebutannya, ya. Mereka sudah menjadi apa? Khawasul khawas. Orang yang paling khusus. Jadi firqa firqa sesat itu cara beragama mereka itu dengan ada istilah khususiyah, ya ada khawas khawas sedangkan kita bagaimana ya apa firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah hafal bersama inna akramakum indallahi atqakum sungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi kalian apa ya orang yang paling mulia adalah orang yang paling ber, bertakwa la yaquluna la ilaha illallah mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah bal yaqulun Allah Allah Allah ya ada dikruhum sebutkan 4444 pada malam Jumat misalkan Masya Allah ya Allah habis ya. pokoknya itu banyak yang sempoyongan itu muter-muter sampai ya. yang seperti itu Ada Allah. semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita Ketika menyebutkan seperti itu kita semakin apa? Bersyukur kepada Allah diberikan jalan yang lurus. Yuraddidun eh, hada Allah Allah hada dzikruhum. Inilah zikir mereka. Yuraddidun mereka itu mengulang-ulang Allah Allah Allah ya ma'annahu la budda an ta'ti bi jumlatin mufidatin padahal menyebutkan Allah itu lafzul jalala itu harus dirangkai dengan jumlah yang sempurna kalimat yang sempurna Allah misalkan kenapa Allah ya. maka dalam Islam ya dijelaskan la ilaha illallah jadi sempurna kalimatnya fahuwa ismu mujarradin fahuwa la yufidu syai'in. Kalau ismu jarad saja tidak eh, mendatangkan makna. Wa ba'dhum la yaquluna lafdhal jalalati bal yaqul hu hu hu atau huwa huwa hu. Dhamir ghaib dengan dhamir ghaib orang yang ketiga huwa huwa huwa. Mendingan digunakan untuk menghafal sorof wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu kalau diniatkan belajar agama dapat pahala belajar bahasa Arab ini huwa huwa huwa huwa masya Allah ya enak ngajar santri itu huwa huma hum hiya huma hunna ini huwa huwa huwa huwa apa maksudnya ya nggak jelas jadi beragamalah dengan dengan metode yang jelas karena Islam ini konsepnya sejak sedia kala itu sudah jelas. Agama ini jelas. Ya. Tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Kewajiban kita tiba bagaimana generasi terbaik ini mempelajarinya. Makanya kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kalian hendak mengikuti saja, ikuti. Jangan membuat sesuatu yang baru Ya, kalian telah dicukupkan dengan beragama, ya, metode beragama sedia kala. Ringan. Ya. Orang yang beragama dengan dalil itu, alhamdulillah, ya, ringan cara beragamanya tidak terbebani dengan sesuatu yang di luar daripada kemampuan. Karena agama yang kita pelajari itu sesuai fitrah. Iya. Mudah dipahami. Jadi kalau ada sesuatu yang merasa berat, ya kita tanyakan kepada ahlinya. Ya, mungkin itu sebatas pemahaman kita yang sedikit, jadi kita merasa berat. Hah? Mada kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah? Wa hadha la yufidu syai'an. Enggak mendatangkan faedah ini. Liannahu tala'ub. Ha? Karena tala'ubun bihadil kalimah. Bahkan kata Syekh ini mempermainkan kalimat Allah Taala ini. Tala'ub. Ya. Fayajibu tanabbuha lihadhil umuri maka harus perhatian kepada perkara ini. Lianna syaitan lama alima anna hadil kalimah hiya kalimatul Islam karena syaitan itu ketika tahu bahwa ini kalimat Islam, kalimat yang sakral dalam Islam ini. Maka motivasinya Anda mengucapkan la ilaha illallah apa? Anda mengucapkan asma min asma'illah motivasinya apa? Apakah cara Anda itu benar? Ketika Anda kemudian dengan semangat meneriakkan Allahu Akbar, ya, itu kan zahirnya. Tapi kalimat itu kemudian keluar dari hati ini seperti apa? Cara yang kita lakukan apakah pernah dicontohkan salaf? Ya. Harus dikembalikan kepada ya, agama. Jangan tala'ub, mempermainkan. Jadi mustalah-mustalah, zikir-zikir dalam agama ini sudah jelas konsepnya kemudian bagaimana bimbingan para ulama di dalam ia mengucapkan kalimat-kalimat Allah tabaraka wa taala wa kana 'indan nasi raghbatan fi nutqi biha wa kana 'indan nas wa kana raghbatun fi nutqi biha wa dzikr biha wa dzikri biha dan Orang itu apa punya rogbah fi. Ah, ini antum catat kaidah rogibah fi itu artinya cinta. Tapi kalau rogibaan artinya benci. Ya. Banyak orang yang menerjemahkan diterjemahkan keliru. Maka orang yang menerjemahkan itu harus berhati-hati harus tahu kaidah-kaidah agama. Wa kana indanas rogbatun fi nutqi biha wa dzikri biha. Karena apa? Karena umumnya manusia itu suka cinta kepada kalimat ini untuk menyebutkannya. zikir dengannya. Lalu kemudian syaitan syaitan itu ya sarrafahum anha sarrafahum atau sarafahum anha bihadhihi alhiyal bihadhihi alhiyali hiyal itu jamak dari hilah ya lalu kemudian syaitan itu memalingkan manusia dari mengucapkan kata-kata ini dengan makna yang benar Karena tadi hilah itu tadi termasuk hilahnya di sini apa? Tipu daya setan di sini apa? Ya tadi menyebutkan itu dengan ya, dengan lafzul jalalah tanpa dengan jumlah mufidah hanya disebutkan ha Allah Allah Allah hu hu hu ya huwa huwa huwa itu adalah merupakan hilah ya wa atalahum bihadhil waswas kemudian syaitan pun mendatangi mereka dengan was-was yang seperti ini. Wa qala lahum qulu Allah Allah. Setan membisikkan ucapkanlah Allah Allah. Apalagi biasanya itu dimatikan lampu dia pakai pakaian putih. Tuh datang Tuhan, malaikatnya hadir Padahal orang-orang mereka juga yang syekh-syekh torikotnya itu dikeluarkan dengan baju-baju putih seperti itu keliling-keliling banyak di YouTube itu kalau antum mencari Ya, di belahan-belahan dunia Islam banyak yang torikot-torikot sufia yang sudah seperti itu. Ya, maka sekali lagi kita sebutkan supaya kita tetap berusaha mempertahankan akidah yang benar dan ya bagaimana kemudian kita melaksanakan konsekuensi akidah tersebut. Ya, mereka cuma mengucapkan Allah Allah au qulu huwa huwa wa ba'dhum la yatalaffaz la billah wa la bihuwa. Ada lagi yang lebih ya dahsyat lagi kata Syekh Saleh. Enggak mengucapkan dengan ya Allah dengan tidak mengucapkan dengan huwa juga. Wa inna ma yaquluha biqalbihi faqat. Masya Allah. Ini derajatnya ada lagi. Makanya agama itu dibagi oleh mereka. Ada syariat, apalagi tarekat, apalagi hakikat, Uh, sudah tadi syariat, tarekat, uh, ah, hakikat sama ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat sudah Dalilnya apa? kita Dalil juga dalam Al-Quran. Faliya'budu rabbaka. Hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah diberibadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Padahal yakin di situ adalah apa? Al-maut. Sebagaimana dalam surat ya 47 ayat yang ke-74. Ya. ya, seperti itu. Dilihat dalilnya. Penjelasan tentang al-maut itu adalah kematian. Jadi bukan keyakinan yang dimaksudkan dengan metode orang-orang sufi itu tadi. Sampai datang keyakinan mereka, tidak. Bahkan mereka, walaupun dia yang bangun masjid itu biasanya dibuat di ruangan khusus di bagian atas itu untuk ibadahnya. Ya, guru Toriko tersebut. Kullu hada minas syaiton. Ini semua kata Syekh Saleh Fauzan adalah ya, permainan dari syaitan fayajibu tanabbuh halihada harus berhati-hati wa minan nasi man yughfil husyaitan an qawli la ilaha illallah di antara manusia ada yang ya dilalaikan oleh syaitan ya dari qaul la ilaha illallah fala yaquluha illa nadirun maka dia tidak menyebutkan kecuali nadir nadir itu jarang nadir wala yadhkurullaha biha illa qalila enggak menyebutkan kalimat la ilaha illallah kecuali sedikit wala yukarriruha ma anha saqilatun fil mizan enggak disebutkan ya enggak memperbanyak padahal itu memperberat timbangan ya kama jaa fi kitab tauhid annaha law wudi'at fi kifatin wa wudi'at as-samawat wa man wa man fiha ghairu Allah wal ard wa man fiha fi kifatin la malat bihi la ilaha illallah padahal kalau sebagaimana yang dibahas di kitab tauhid itu kalau kemudian la ilaha illallah itu dalam satu timbangan ya kemudian seluruh ya bumi dan juga langit ya dan seluruh apa yang ada di antara keduanya itu ditimbang dalam satu daun timbangan maka akan berat kalimat apa timbangan kalimat la ilaha illallah ya itu masya Allah la ilaha illallah Rasulullah fahiyat fahiyat tasqul biman fis samawat wa man fiha ghairullah wal ardh wa biman fiha fahiya kalimatun azimatun maka dia adalah merupakan ya kalimat yang berat ya daripada langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya selain Allah tabaraka taala ya dan dia adalah merupakan kalimat yang agung walakin qalla man yatanabbah laha wa yastah wa yastahdiruha qalla man yatanabbah laha wa yastahdiruha sedikit sekali yang memperhatikan dan orang menghadirkan kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Orang yang sudah terbiasa walaupun dalam keadaan terperanjat kaget ya, dia bangun di malam hari tanpa sebab ya. tahu-tahu dia bangun la ilaha illallah dia berdoa kan ada hadisnya itu Sahih Bukhari dia mengucapkan itu lalu dia mengucapkan dalam keadaan tanpa ber, bersuci dia mengucapkan itu masya Allah Lalu dia berdoa, dikabulkan doanya. Apalagi kalau dia sholat. Dia tiba-tiba bangun. La ilaha illallah. Iya, dia bangun. Kemudian dia sadar. Lalu dia melaksanakan sholat. Dan berdoa kepada Allah maka akan diterima sholat dan doanya. Karena kenapa? Terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Lihat orang yang nakal, la ilaha illallah. spontanitas lisannya sudah terbiasa mengucapkan kalimat tauhid. Itu yang kita harapkan di akhir hayat kita mengucapkan lisan kita itu keluar la ilaha illallah itu. Dan itu menunjukkan apa? Husnul khatimah. Ya. Inna Allah idha arada ya, khairan lil abdi ista'malahu. Qalu wa kaifa yasta'miluhu? an yuwaffiqahu bil amali salih qabla mautih. Kalau seseorang itu sudah diberikan taufik oleh Allah, Allah jadikan di akhir hayatnya itu apa? Allah jadikan dia beramal ya, untuk kemudian husnul khotimah itu yang menjadi akhir hayatnya. Bagaimana Allah berikan taufik kepadanya? Nah, di akhir hayatnya termasuk mengucapkan la ilaha illallah wa yu'awwid lisanahu 'ala nutqi biha wa tikrariha dan dia membiasa lisannya membiasakan lisannya untuk mengucapkan dan mengulang-ulanginya ya illa man waffaqahu Allah ya kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini yang kita minta, minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberikan gitu ya. Kekuatan di atas agama ini yang pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Wahia kalimatut wahia kalimat taqwa wahia al-urwatul wusqa wahia lati ja'alaha Ibrahim baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wahia kalimat wahia lati ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Iya. Selanjutnya wahadil kalimatul la ilaha illallah hiya anaha Ibrahimu fi qawlihi. Inilah yang merupakan ana itu kalimat la ilaha illallah merupakan anaha. Apa anaha itu adalah mencurahkan eh, perhatian segala perhatian kepada kalimat ini. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mencurahkan perhatian kepada ya, kalimat la ilaha illallah. Baik itu kemudian tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, asma wa sifat, ya sebagaimana ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu semua. Di antaranya yang disebutkan di sini, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sesungguhnya aku ya, berlepas diri ya. mimma ta'budun dari apa-apa yang kau sembah, yang kalian sembah, kecuali ya aku hanya menyembah ya yang telah memberikan fitrahku itu. Masya Allah. Gimana kisahnya ya, tentang e, dakwah beliau dalam Al-Quran dikisahkan mendakwahi kaumnya. Pelajari dalil-dalil Al-Quran itu. Itu akan menambahkan kekuatan kita dalam ya, mempelajari akidah. Hada huwa makna la ilaha illallah innani bara'un. Hada makna nafiu. Ya. Bara'ah. Wala dan bara'ah. itu merupakan kaidah fondasi dalam Islam itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Maka jangan kemudian kita tertipu dengan virus toleransi. Ya. Kita kan hidup di negeri yang seperti ini, kita harus toleransi. Seperti apa yang Anda maksud dengan toleransi? Beragama itu. Sedangkan Islam ini asasnya wala dan barakul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا antum abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ma abadtum. ولا antum abiduna ma abud. Lakum dinukum waliyadin. Itu kalau perkara agama lakum dinukum waliyadin. Terkadang begitu kita memberikan nasihat tentang akidah. Tentang manhaj. Dia menerangkan kepada kita bahwa lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa seperti itu. Anda muslim. Ya, nggak bisa kok idalakum dinukum waliyadin ini. Ini antara apa? kufur dan Islam. Maka Anda sebagai seorang muslim punya hak untuk kami ya dan antum ya untuk belajar agama ini, mentarbiyah ya diri kita ini setelah kita tasfiyah dari kesyirikan. Ya, tasfiyah dan tarbiyah diajak walaupun mereka menjauh ya, kita terus mendakwahkan Islam. Karena perhatian para nabi kepada dakwah tauhid tadi. Bagaimana beliau ketika mengajak meninggalkan sebagian keluarganya di Syam menuju ke Mekah. Ya. Minta kepada Allah Rabbana ini askantu. Kata-kata Rabb itu kan rububiyah di sini. Rabbana. Rahasia doanya para nabi itu. Dalam Al-Quran Rabbana. Ya, kita berdoa dengan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana eh, innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa aman fa aman dalam surat al imran banyak gitu maka kita kembalikan kepada doa-doa dalam Al-Qur'an maknanya ya mencakup tauhid rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat هذا هو معنى لا إله إلا الله إني براء أي هذا معنى النفي لا إله إلا الله أو لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات إلا الله وجعلها أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة كلمة باقية في أقبه في ذريته maka lahirlah siapa Nabi Ismail yang dibawa itu ya إني askantu min dzurriyyati biwadin di lembah ghairi di zar'in. Nggak ada tumbuh-tumbuhan nggak kayak di Nargoyoso ini ya. Hmm? Su subur. Apalagi kalau naik ke kebun teh itu. Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Subhanaka faqina azaban. Itu yang kemudian ter ya, terucap seorang muslim ketika melihat keindahan alam itu. Bukan, wah, ya ada puas-puasnya aja. Mana? Doanya mana? ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar maksud engkau ya Allah jagalah peliharalah aku dari siksa api neraka apalagi keindahan di sekitar kita ini luar biasa itu lebih ya menanamkan kepada kita apa kalimat-kalimat ini yang kita pelajari ini ya. ditinggalkan di lembah yang enggak ada tumbuh-tumbuhan kering kerontang Untuk apa? Liyukimus sholat. Untuk mendirikan sholat. Mengingat Allah. Akimis sholat dari dikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku kata Allah. Waja'al afidatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadikan manusia kemudian itu ya hatinya condong kepada kepada mereka. Kepada beliau. Ya. Gimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bayangkan ke sana kemari lari baina Safa wal Marwah sampai kemudian Allah tunjukkan mujizat yang sampai sekarang ya kaum muslimin bisa menikmatinya air zam-zam itu masya Allah buah-buahan apapun semuanya masuk ke Mekah sampai sekarang padahal mereka tidak punya ya, tanamannya tapi Allah berikan ya, buah daripada doa itu jadi jangan sampai ya, kita sebagai orang yang muwahid itu miskin dalam berdoa terus berdoa kepada Allah setiap saat berdoanya Jangan pas butuh saja. Setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. apalagi musim hujan, berdoa kepada Allah supaya diberikan negeri ini ya apa? keamanan, rasa tentram. Di, di, dijadikan yang berkuasa di negeri ini adalah orang-orang yang betul-betul memberikan kemanfaatan kepada mayoritas negeri ini di, dihuni oleh penduduk ya orang-orang yang bertauhid kaum Muslim, Orang-orang yang yang mengucapkan la ilaha illallah ya maka kita luruskan ucapan-ucapan yang keliru dari mereka itu supaya kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun menjadi baldatun thayyibah iya. dan Allah mengampuni dosa-dosa kita kemudian selanjutnya ikhwas sekalian ya kemudian lahirlah ya Nabi Ismail dan di antara keturunan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yazalu fihi man yaqul sehingga masih ada orang yang mengucapkan apa la ilaha illallah lam yatrukuha kullahum ya walam yusyriku kullahum nggak ada yang kemudian meninggalkan tetapi ada saja yang kemudian mengucapkan ya kalimat tersebut ya dan mereka tidak semuanya menyekutukan Allah bal fihi man bahkan ya akan tetapi ada di antara mereka yang tetap istiqomah mengucapkannya Walau kana ada dan qalilan au afradan walaupun jumlah mereka sedikit atau segelintir ya afrad bilangan-bilangan yang ya, jumlahnya sedikit ya falamma bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi hadhihi kalimati qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqula la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa lahum illa bihaqqiha wa hisabu Allah. Nah, ini dari generasi Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyuna, nabiyuna Muhammad ya, ketika diutus dengan la ilaha illallah. Sehingga beliau bersabda, aku diperintahkan untuk apa? Uqatilan nas, memerangi ya, manusia. Hatta yaqulu sampai mereka itu kemudian mengucapkan la ilaha illallah Fa'idha qaluha kalau sudah diucapkan oleh mereka, mereka mengucapkannya asamu minni dima'ah maka apa terjaga, terpelihara darah-darah mereka wa amwalahum harta mereka illa bihaqqiha kecuali dengan haknya wa hisabuhum Allah dan ya hisabnya perhitungannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak mempelajari akidah ini dia itu ya menganggap orang-orang yang di luar daripada golongannya itu adalah kufur padahal dia mengaku muslim atau paling tidak dia merasa ragu dengan keislamannya dia tidak mau menghadiri sholat jenazahnya katanya bukan di luar eh, di luar daripada golongan kita lihat nah itu dia membuat keraguan-raguan padahal dia mengaku dirinya muslim dan juga orang yang dikafirkan oleh dia sebagai seorang muslim. Kita diperintahkan untuk mendakwahkan Islam ini supaya apa? Orang itu selamat, mendapatkan keselamatan. Bukan kemudian kita keluarkan saudara kita muslim ya dari lingkaran keislaman ini baru ya kita kafirkan mereka. Maka Uh, eh, maroti buddin ini harus dipelajari tingkatan-tingkatan agama skala luas Islam kemudian mukmin dan muhsin is, ihsan yang lebih sedikit ini siapa itu muhsinun adalah orang-orang muttaqun siapa orang-orang muttaqun adalah muwahhidun nah, gitu memahaminya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mempertahankan akidahnya sampai Allah wafatkan فالرسول بعث بلا إله إلا الله وهي الكلمة التي جعلها jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibihi yang dijadikan oleh ya, nenek moyang ya, umat manusia yaitu Nabiullah Ibrahim itu sebagai apa? Kalimat yang dijadikan kekal untuk zuriyah keturunannya itu yang mewarisinya. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim dan Nabi adalah apa? Yang ya merupakan penerus yang datang setelah Nabiullah Ibrahim. Ya, dari keturunan putranya Ismail alaihi salatu wassalam terus. Wa ba'athahu biha yaduun nasa ilaiha diutus oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah menyeru manusia kepadanya yuqatiluhum alaiha berperang karena sudah memiliki kekuatan ketika hijrah ke Madinah selama 10 tahun mendakwahkan Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah dan memiliki apa? Power, kekuatan Madinah ketika itu menjadi Madinatul Islam. Sudah. Pertamanya dakwah dulu diajak, enggak langsung perang. Kalau enggak mau masuk Islam bayar jizyah. Menandakan bahwa engkau adalah orang yang lemah. Ya. Hanya kekuatan itu adalah ada pada ya, menegakkan kalimat la ilaha illallah Islam itu. Maka setelah wafatnya beliau, tugas Abu Bakar itu apa? Memerangi al-murtaddin, orang yang keluar dari Islam, murtad. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka inilah kalimat yang harus kita ya, pelajari bersama sepanjang hayat kita. Fahiya kalimatun azimatun wa la'allahum yarji'un ay yarji'una ilaiha. Semoga mereka itu kembali kepada ya, kalimat la ilaha illallah. Wa bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja ilaiha al min dzurriyyati Ibrahim. Dengan diutusnya Nabi Muhammad bi'sa itu diutus. Maka kembali ya kepada kalimat tauhid ini ya banyak ya, dari umat manusia dari keturunan Nabi Ibrahim. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمات والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها dan Rasul itu diutus dengan kalimat dan da mendakwah ini ya, diajak berdakwah kalimat tauhid tauhid ya supaya apa merealisasikan dan beramal dengannya bal in kullu inna kullar rusul bahkan seluruh utusan-utusan Allah ba'athu biha telah diutus untuk ya menyebarkan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya maknanya rukun-rukun dan syarat-syarat. Apa dalilnya? Allah Ta'ala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini manhaj. An i'budullaha wajtanibut taghut. Menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Bagaimana kita menyembah kepada Allah kalau kita tidak memiliki manhaj? cara beragama ya yang dicontohkan oleh generasi yang dijamin keselamatannya. Ya. Jadi manhajnya para sahabat, ya, ijma mereka adalah di atas al-haq kebenaran, pasti mutlak kebenarannya. Tapi individu mereka ya tidaklah maksum. Maka kita ambil bagaimana metode mereka memahaminya. apakah kita berhenti karena sudah azan maghrib atau masih ada waktu saya cukupkan untuk sementara waktu ya karena mendekati azan maghrib dan kita butuh persiapan sholat dan sunnah yang sering dilupakan itu adalah mendengarkan azan ya, kadang kita asik ngobrol ya, taklim pun harus berhenti.